masih kaitannya dengan karma apakah balasannya lari ke keluarga atau efeknya lari kemana-mana sebenarnya siapa yang berbuat dia yang dapat bukan adanya dosa turunan I'm sorry cuma sekedar memperingatkan betul tadi Nadia Vega bertanya bagaimana kalau adik laki-laki saya berbuat titi-titi titik menyakiti wanita apakah adik perempuanku yang lagi dapat atau saya yang dapat Apakah itu bukan karma? Bukan karma. Oh, tentu tidak. Bukan. Tapi gini, amal inilah yang yang dimaksud dalam Islam. Makanya ada namanya amal, hmm, kebaikan, pahala sampai kita mendapatkan kenikmatan sor sorga. Yang jelas, yang kita tuntut nanti adalah keridoan dari Allah. Oke? Okay? Karena Allah yang mengatur kita. Bukan kita yang mengatur Allah. Begini. Yang namanya Kalau begini kan Agnes. Iya, baru satu gerakan. Kaitannya karma. Maaf, masih tentang karma. Ini terserang kita perbaiki pemikiran kita tentang karma karena karma itu bukan produksi agama samawi tapi agama ardi agama samawi itu agama dari keturunan Nabi Ibrahim agama ardi juga begitu agama ardi tidak mengenal tetap maaf dia mengenal karma karena hasil ciptaan manu, manusia sehingga dia kaitannya senantiasa untuk berbuat baik karena takut nanti dibalas tapi kalau Islam tidak tidak karena pahala itu terlalu murah kalau disimpan di dunia terlalu murah seandainya diumumkan siapa yang pergi salat subuh mendapatkan beras satu liter udah datang semua siapa yang datang salat tahajud dikasih 50 ribu ah. Oke? Okay? Kita ambil kesimpulan dulu tentang uh, ya karma itu sendiri. Baik, jangan mengancam orang dengan kata karma. Tidak ada karma dalam Islam, tapi berbuat baiklah. Karena batas umur kita sangat terbatas. Betul tidak? Mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita sadarkan diri kita tentang apa yang kita lakukan di dunia ini. singgah dunia ini hanya persinggahan buat kita pernahkah kita merenungkan diri kita berapa jatah umur yang Allah simpan buat kita kita sakiti hatinya, lukai perasaannya. Buka tangan kita, kita berdoa. Subhanallah. mengaku orang yang baik sementara kita sendiri ya Allah di belakang tak dilihat kita melakukan maksiat ya Allah ya Allah Engkaulah yang mengatur hidupku Engkaulah yang mengatur hidupku Ya Allah Ya Allah Jadikanlah aku Jadikanlah aku hamba-hambamu hamba-hambamu yang senantiasa yang senantiasa menjadi yang baik menjadi yang baik kita siap diatur Allah Ya Allah Jikalau dosa-dosaku Jikalau dosa-dosaku Di masa lalu Di masa lalu Adalah kesalahan yang susah Adalah kesalahan yang susah Untuk aku tobatkan Untuk aku tobatkan Ya Allah Ya Allah Janganlah engkau menguji menyiksa orang tuaku Jangan ya Allah Minta Ya Allah, janganlah, janganlah kau menguji dan menyiksa orang tua kami, ya Allah. Dari dosa-dosa yang kulakukan. Dari dosa-dosa yang kulakukan, ya Allah. Sayang, ini. Apa yang membuat kamu nangis? Saya sama ibu saya. Kenangan-kenangan kamu mungkin kau merasakan itu adalah bisa berakibat pada diri kita. ya Allah. Ya Allah. La haula. Ya. La haula. Ya haula. Tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan. Kecuali kekuatan darimu ya Allah. Kecuali kekuatan darimu ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Aku siap menjalani. Aku siap menjalani hidup dan kehidupanku. Hidup dan kehidupanku. Ihdina siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alaihim Khairil bi alaihim Waladhalim Minta Minta Yakin Allah mendengar kita Yakin Allah melihat kita wa bil akhirati asaluka nasabat dar wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya rabbal alamin karma memang tak ada dalam Islam tapi menjadi renungan buat kita atas apa yang kita lakukan akan Allah balas sekecil apapun dosa-dosa kita kebaikan kita akan dibalas inilah yang dapat saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wallahu adila siratul mustaqim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaah